dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai Inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk pada pembahasan terakhir di bab mengenai Inna dan saudari-saudarinya, yaitu bab mengenai atau pembahasan mengenai takhfifu ka'anna yaitu ketika ka'anna dibaca dengan takhfif, diringankan, berarti dibaca dengan ka'an. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-196 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa khuffifat ka'anna aidan fanuwi mansubuha wa thabitan aidan ruwi. Dan ka'anna itu juga dibaca dengan takhfif. Berarti dihilangkan tasdidnya, kemudian nunnya disukun, berarti dibaca ka'an. Fanuwi mansubuha maka kalau kaan itu dibaca dengan kaanna dibaca dengan takhfif menjadi kaan itu isim mansubnya berarti isim kaannya itu diniatkan artinya dihapus. Wa thabitan aidon ruwi dan dalam bab ini yaitu diringankannya ka'anna itu diriwayatkan juga ada yang menetapkan isim kaannya. Berarti apa? Isim kaannya tersebut itu tidak dihapus. Diriwayatkan juga pengucapan yang seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait yang ke-196 ini. Beliau mengatakan Idza khuffifat ka'anna thabatat laha al-ahkamul arba'atu sabiqatu fi anil mukhaffafati. Jika ka'anna dibaca dengan takhfif, diringankan, artinya dibaca dengan ka'an, maka berlaku juga bagi ka'an empat hukum yang telah berlalu yang ada dalam pembahasan an mukhaffafah. Jadi sebelum ini kita sudah membahas mengenai an yang berasal dari anna yang diringankan. Di situ ada empat hukum yang berlaku. Maka empat hukum tersebut itu juga berlaku bagi ka'anna. Apa saja hukumnya? Min bako i amaliha. Maka hukum yang pertama itu adalah amalan dari ka'anna ketika menjadi kaan itu tetap berlaku. Artinya tetap menasobkan mubetada menjadi isim kaan dan khobar mubetada itu marfu menjadi khobar bagi kaan. Amalannya tetap. Kemudian wahadfis miha. Hukum yang kedua adalah isim kaan itu kemudian dihapus. Berarti berarti ini sama juga dengan an. Ya an yang berasal dari anna yang diringankan. Kemudian wa maji'i khabariha jumlatan ismiyatan au fi'liyatan. Kemudian hukum yang ketiga, khobarnya itu berupa jumlah. Baik jumlahnya itu berupa jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah. Ini juga berlaku bagi an dan berlaku juga di sini yaitu di kaan. Kemudian hukum yang keempat, kalau yang berlaku bagi anna yang menjadi an, itu adanya fasil, adanya perantaraan antara khobar an dengan an itu sendiri. Maka di sini juga sama. Namun istilahnya musotterotan bilam ma'al mudhari'i. Kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya fi'il mudhari', maka diperantarai oleh lam atau fi'il mudhari' tersebut didahului oleh lam. Wa ma'al madhi. Sedangkan kalau khobar ka'an itu berupa jumlah fi'liyah, kemudian fi'ilnya fi'il madhi, maka diperantarai oleh qad atau didahului oleh qad. Famithalul jumlati lismiyati, maka contoh bagi khobar kaan yang berupa jumlah ismiyah. Itu adalah contohnya kaan usfurun sahmun fissurati. Kaan usfurun sahmun fissurati. Maka asalnya adalah kaannahu Usfurun sahmun fisurati. Seakan-akan dia adalah burung kecil yang kecepatannya itu seperti anak panah. Maka di sini khobarnya itu adalah jumlah ismiyah usfurun sahmun fisurati. Ya usfurun itu mubetada, sahmun itu adalah khobarnya. Dan jumlah tersebut itu kedudukannya sebagai khobar ka'an. Wa mithalul fi'liyati dan contoh kalau khobar ka'an itu berupa jumlah fi'liyah itu adalah nadhara zahru wa ka'an lam yakun zabilan. Bunga tersebut segar wa ka'an lam yakun zabilan Dan seolah-olah asalnya wa ka'annahu lam yakun dzabilan. Dan seolah-olah bunga tersebut itu belum pernah layu. Maka perhatikan di sini khobar kaannya itu adalah yak, yakunu dzabilan. Tetapi karena di sini berupa fi'il mudhari' maka didahului oleh lam ya menjadi wakaan lam yakun dzabilan Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-24 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams فجعلناها حصيدا ka'an lam taghna bil Maka kami jadikan laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Atau kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Al-ha'u maf'ulun awwalun. Ha yang ada pada ayat tadi yang faja'alnaha, hanya itu adalah maf'ul yang pertama. Bagi fi'il ja'alna. Kemudian wahasi dan maf'ulun thanin. Dan lafat hasi dan dalam ayat tersebut adalah maf'ul yang kedua bagi ja'alna. Ka'an mukhaffafatun minatha Ka'an yang ada pada ayat tersebut adalah ka'anna yang ditakhfif. Yang ditakhfif dari yang faqilah. Faqilah itu yang ka'anna. Wasmuha domiru sya'ni mahzufun. Isim bagi ka'an tersebut adalah domir sya'an yang dihapus. Lam harfu nafyin wa jazmin wa kolbin. Lam adalah huruf yang menafikan dan menjazm, yang memastikan, Kemudian kolben, kolbin, huruf kolb. Karena fi'il mudori yang asalnya menjelaskan waktu hal, sekarang, dan istiqbal waktu yang akan datang itu diubah. Ya, kolb diubah menjadi sebelumnya. Ya, karena lam itu bermakna belum. Kemudian tagna, ya tagna, itu fi'lun mudhari'un majazumun. Itu adalah fi'il mudhari' yang majazum. Ya, majazumnya dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illah. Karena asalnya taghna, ya ada huruf illahnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Fa'il dari taghna itu adalah domir mustatir yang tersembunyi. Dan hukum tersembunyinya itu jawas, boleh. Takdiruhu hiya, yang takdirnya adalah hiya. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khobaru ka'an. Dan jumlah tadi, yaitu jumlah ka'an lam taghna bil amsi, atau lam taghna bil amsi, itu adalah menempati kedudukan rofa khobar bagi kaan. Bil amsi muta'alliqun bitagna. Sedangkan bil amsi itu jarma majrur yang terkait dengan tagna. Kita kembali ke atas. Wa qad jama'at ka'annal musyaddadatu wal mukhaffafatu fi qawlihi ta'ala dan sungguh telah bergabung, ya disebutkan persamaan dalam satu ayat, yaitu ka'anna yang musyaddadah, berarti ka'anna, dan yang mukhaffafah, berarti yang ka'an. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Luqman ayat ke-7, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqara dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka perhatikan di sini, ada dua ka'anna. Yang satu musyaddadah, berarti ka'anna. Kemudian ada yang mukhaffafah, yaitu ka'an. Yaitu di bagian akhir. Ka'allam yasma'ha. Nah, di sini itu adalah ka'an yang mukhaffafah. Dibaca dengan ringan. Kemudian ada ka'anna fi udhunaihi waqara. Itu adalah ka'anna yang musyaddadah dalam satu ayat. Kemudian beliau melanjutkan qad ruwiya maji usmiha zahiran. Dan sungguh telah diriwayatkan datangnya isim ka'an itu sebagai isim zahir. Berarti tidak di hapus. Kakauli ru'bata, sebagaimana ucapan dari ucapan dari ru'bah. Di mana beliau mengatakan wa mu'tadin fadhin ghalidhil qalbi ka'an waridahu risha'al risha'a khulbi ya wa mu'tadin fadhin ghalidhil qalbi ka'an waridahu risha'a khulbi dan dia adalah ya, seorang yang melampaui batas, kemudian ucapannya kasar, dan juga kasar hatinya. Ka'an waridahu risya'a khulbi. Seakan-akan urat nadi atau dua urat nadi lehernya itu terbuat dari tali serabut. Nah, di sini apa syahidnya? Nah, kalau diriwayatkan yang disebutkan di sini itu isimnya dihapus. Ya, isimnya dihapus karena asalnya ka'anhu waridahu risya'a khulbi. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa waridahu ini sebagai isim ka'an. Nah, kita lihat di catatan kaki. Ya, namun syahidnya ini bukan menunjukkan datangnya isim kaan sebagai zahir. Tetapi riwayat lain yang uh, diriwayatkan itulah yang menjadi syahidnya. Kita lihat catatan kaki. Al-baitu fi kitabi sibawaihi. Bait ini itu ada dalam Alkitab buah, buah karya sibawaihi. Al-mujallada thalitha pada jilid yang ketiga. Safhata khamsin wasittina wa mi'atin pada halaman 165. Nah, di sini penjelasannya ka'an waridahu birraf'i. Ka'an waridahu yang ada di atas tadi itu waridahunya itu dengan rofa. Karena ini musanna. Musanna marfu dengan alif. Fafihi takhfifu ka'anna. Dan di situ ada Ka'anna yang ditakhfif menjadi ka'an. Ma'a, hadf, ma'a hadfis miha. Dengan dihapusnya isimnya. Berarti tadi ya, yang dicontoh yang di atas tadi, itu isim ka'annya dihapus. Wahada alal kathiril ghalibi. Dan cara membaca yang seperti ini, itu mengikuti cara membaca kebanyakan orang Arab dan yang banyak ditemui di ucapan orang Arab. Wa jumlatu waridahu risha'a khulbi khobaruha. Dan jumlah waridahu risha'a khulbi itu adalah khobar bagi ka'an. Wa amma ala riwayati waridaihi. Nah, di sini ada riwayat lain dan adapun mengikuti riwayat yang membacanya itu dengan waridaihi, bukan waridahu, tapi waridaihi, maka kita tahu di situ waridaihi itu mansub. Karena musanna itu mansub dan majerur dengan ya. Fahuwasmu ka'an. Ya, kalau dibaca dengan mansub seperti ini, maka kedudukannya sebagai isim ka'an. Karena Ka'an tetap beramal. Wa waroda fil kitabi nafsihi. Dan cara membaca yang seperti ini itu juga disebutkan dalam Alkitab buah karya si bawah itu juga. Yang Al-Mujallada pada jilid ketiga Safhata arba'in wa wa mi'atin pada halaman 164, berarti satu halaman sebelumnya. Walwaridani. apa yang dimaksud dengan alwaridani tadi atau warida, waridahu tadi? Ya kan asalnya waridani, kemudian menjadi mudhaf. Berarti nunnya hilang, kemudian mudhaf ilaihinya adalah ha. Sehingga yang dimaksud waridani adalah airqani yaktanifani janibayil unuqi. Jadi waridani adalah irqani yaktanifani janibayil unuqi. Yaitu urat atau pembuluh darah yang mengelilingi dua sisi leher. Ya berarti urat nadi leher. Kemudian ar-risha yang dimaksud dengan ar-risha adalah al-hablu. Tali. Kemudian wa huwa bilafdhi tafniyati. Tapi didatangkan dengan lafat musanna. Tadi menjadi risha a, ya, asalnya risha risha'ani namun karena dia menjadi mudhaf sehingga nunnya hilang. Kemudian li annal musyabbaha syai'ani. Ya, kenapa didatangkan dengan musanna? Karena yang diserupakan, yaitu tadi urat nadi, itu datang dalam musanna. Ya. Kemudian wa yurwa bil ifrodi. Namun ada juga yang meriwayatkan risya tersebut itu datang dalam bentuk mufrad. Jadi mubtada'nya musanna tetapi khobarnya mufrad. Wa huwa jaizun dan itu juga boleh. Mengapa? Wa faqad yukhbiru bil mufradi anil musanna. Karena terkadang sesuatu yang musanna itu diberi khobar dengan mufrad. Ya, ini ada dalam pembahasan mubtada dan khobar. Kemudian wa khulbin bidhommi dan khulbin dengan uh, e, dhommah itu alifu yaitu serabut. Wa yajuzu taskinul lami litakhfifi dan boleh mensukunkan lam untuk takhfif. Wanzur ini dapat dilihat pada al-insafu bihasyiati syaikhi Muhammadi Muhammadin Abdil Hamidi dengan khasyah dari Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama Safhata Thamanin wa Mi'atin pada halaman 198 Kita kembali ke atas Ya, Misalnya tadi ini dianggap ka'anwaridaihi risya khulbi, ya, berarti waridaihinya dianggap sebagai isim zohir, wala yuqasu ala hadha, namun tidak dapat dikiaskan atas dasar syair ini, atau ucapan ini. Mengapa? Li'annahu nadirun, karena ini sangat jarang dijumpai dalam ucapan orang Arab. Wahada makna qawlihi dan ini adalah ucapan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa khuffifat ka'anna ila akhirih. Ya. Wa makna fanuwi dan makna dari fanuwi ai quttira wa lam yuzkar fil kalami yaitu ditakdirkan dan tidak disebutkan dalam kalam wa qawlihi dan makna dari ucapan beliau mansubuha itu maknahu annahu baqiya amaluha bahwa amalan dari Ka'an itu tetap ada. Thumma dzakara annasmaha qad yudhkaru zahiran fil kalami. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa isim Ka'an itu terkadang disebutkan secara zahir. Wahuwa qalilun, walaupun itu jarang ditemui di ucapan orang Arab. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada pem sedikit pembahasan mengenai takhfifu lakinna. Yaitu takhfif dari lakinna. Kita sudah membahas takhfif inna, kemudian takhfif anna, kemudian takhfif ka'anna. Itu yang disebutkan dalam alfiyah. Nah, di sini diberi tambahan yaitu takhfif untuk lakinna, walaupun tidak disebutkan dalam alfiyah. Beliau menjelaskan, Iza khuffifat lakinna, jika lakinna itu ditakhfif, berarti dibaca lakin saja, wajaba ihmaluha. Wajib meninggalkan amalannya. Berarti kita sering membaca lakin, ya lakin, bukan lagi nah tapi lakin. Maka tidak boleh beramal. Yang tidak boleh tetap yang setelahnya isim itu menjadi mansub tidak boleh. Harus ditinggalkan amalannya. Wazala ikhtisasuha lismiyati. Dan hilang juga kekhususan lakinna untuk jumlah ismiyah. Karena kalau lakinna itu khusus masuk ke jumlah ismiyah. Tetapi kalau menjadi lakin, kekhususan itu menjadi hilang. Fatadakhulu ala lismiyati wal fi'liyati. Kalau lakin saja boleh masuk ke jumlah ismiyah, boleh masuk ke jumlah fi'liyah. Wa ala ghairihima, bahkan bisa masuk ke selain jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah wa yabqa laha ma'naha ba'da Walaupun amalannya batal, tetapi maknanya itu tetap kekal. Ya, maknanya itu tetap walaupun setelah ditakhfif. Apa maknanya? Wa huwal Maknanya adalah istidrok. Ya, menyusulkan kemudian memperbaiki maknanya. Ya, seperti akan tetapi, ya seperti itu. Nahwu contohnya Alkitabu saghirun lakin naf'uhu azimun. Ya, jadi ini penting. Kitab tersebut kecil akan tetapi manfaatnya agung. Karena apa? Biasanya yang namanya kitab kecil, ya manfaatnya kecil juga. Kalau kitab besar, manfaatnya besar juga. Tapi di sini diperbaiki pemahaman tersebut. Kitab ini kecil, akan tetapi manfaatnya besar. Nah, di sini perhatikan, lakin itu karena ditakfif maka amalannya batal. Dibacanya naf'uhu. Kalau misalnya tidak ditakfif alkitabu sogirun lakinna naf'ahu azimun yaitu kalau uh, tidak ditakfif tetapi karena ini lakin menjadi naf'uhu azimun ya alkitabu saghirun tadinya lakinna naf'ahu azimun menjadi alkitabu saghirun lakin naf'uhu azimun wa nahwu contoh yang masuk ke jumlah Tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. La ujazil qati'a biqati'atihi. Walakin ujazi bisilatihi. Ya. La ujazil qati'a biqati'atihi. Walakin ujazi bisilatihi. Saya tidak membalas orang yang memutus tali kekerabatan dengan balasan memutus tali kekerabatan juga. Ya, akan tetapi saya akan membalasnya dengan menyambung tali kekerabatan. Ya, kenapa digunakan lakin? Karena kalau ada orang yang memutus tali kekerabatan, biasanya balasannya diputus tali kekerabatannya. Akan tetapi di sini saya membalasnya dengan justru menyambung tali kekerabatan. Ini makna istidrok. Maka sampai di sini pembahasan mengenai inna dan saudari-saudarinya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.